بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ke-46. Bab yang ke-46 diberi judul oleh penulis rahimahullah Babut Tasammi bi Qadi Al-Qudah wa nahwihi. Bab tentang penamaan penamaan dengan hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Bab tentang penamaan hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Penamaan di sini bermakna kita menamakan anak kita atau kita memanggil orang lain dengan penamaan yang kita buat sendiri atau julukan julukan yang kita buat untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri maka bab ini membahas pemberian nama atau julukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain apakah kepada anak kita sendiri atau kepada siapapun. Di dalam syariat Islam ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Adabnya yang paling agung, adabnya yang paling penting adalah jangan sampai kita membuat atau memberi nama atau memberi julukan yang mengandung penyamaan dengan Allah Azza wa Jalla atau mengandung makna kesombongan meninggikan diri, mengagungkan diri sendiri atau mengagungkan orang lain secara berlebih-lebihan. Maka jemaah sekalian, ini terlarang keras di dalam syariat. Kita memberi nama kepada orang dengan penamaan yang mengandung penyamaan dengan Allah Azza wa Jalla atau memiliki makna kesombongan. Inilah yang dibahas di dalam bab ini. Dan kita hanya akan membahas satu hadis dalam bab ini penulis hanya menyebutkan satu hadis. Beliau rahimahullah taala berkata fi sahih di dalam as-sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma malikal amlak." La malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah. Nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan diri sebagai rajanya para raja. Malikal Amlak, rajanya para raja. La malika illallah Nabi SAW mengatakan, karena tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala Sufyan kemudian beliau mengutip ucapan Imam Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Salah seorang imam besar Ahlus Sunnah lahir di Kufah tahun 107 Hijriah Kemudian beliau tinggal di Makkah dan wafat di Makkah tahun 198 Hijriah. Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan, beliau berkata, "Mithlu Shahan Shah." Seperti maknanya dalam hadis ini adalah Shahan Shah. Ini bahasa Persia dan artinya sama yaitu rajanya para raja. Kalau bahasa kita, rajanya para raja. Ini tidak dibolehkan. Jadi walaupun itu terjemahan, tidak dibolehkan kita menamakan diri kita atau orang lain dengan raja para raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis ini bahkan beliau mengatakan itu adalah nama yang paling hina di sisi Allah azza wa jalla. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain Aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang menamakan diri dengan rajanya para raja adalah seorang yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat dan paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian hadis yang menjelaskan kepada kita salah satu ada penting dalam memberikan nama atau memberi julukan baik kepada diri kita atau kepada orang lain. Tidak boleh kita menamakan dengan nama raja para raja. Karena Allah Azza wa Jalla dialah raja yang sebenarnya. Dialah Penguasa yang sebenarnya dialah pemilik yang sebenarnya. Maka tidak boleh kita menamakan makhluk dengan raja para raja. Kalau memanggil orang dengan raja, wahai raja, maka itu tidak masalah. Walaupun itu juga nama Allah. Al-Malik adalah nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga boleh kita namakan anak kita dengan Abdul Malik. Hamba Allah sang raja atau sang penguasa atau yang maha merajai. Tapi bersamaan dengan itu boleh juga kita memanggil makhluk dengan Malik. Kenapa boleh? Karena terdapat dalam sejumlah ayat dan hadis Allah dan Rasulnya menamakan makhluk dengan raja. Maka itu tidak apa-apa. Begitu pula penamaan Rauf dan Rahim. Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Ini nama Allah. Ar-Rauf yang maha lembut. Ar-Rahim yang maha penyayang. Tetapi dinamakan untuk makhluk ini dibolehkan. Kenapa demikian? Karena Allah telah mensifatkan makhluk dengan sifat rauf dan rahim. Yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bil mu'minina raufur rahim." Terhadap orang-orang beriman, beliau rauf dan rahim, lembut dan penyayang. Dan ada nama-nama khusus bagi Allah yang tidak boleh dinamakan kepada orang lain. Contohnya apa? Sangat banyak. Pertama, nama Allah itu sendiri. Tidak boleh nama Allah dinamakan kepada orang lain. Begitu pula Ar-Rahman. Tidak boleh dinamakan kepada orang lain. Begitu pula Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Begitu pula As-Samad. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Itu nama khusus bagi Allah. As-Samad itu artinya yang kepadanya makhluk memohon dan menunjukkan semua harapan-harapan mereka serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Ini semuanya nama-nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi nama-nama Allah ada yang khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah dan ada pula yang tidak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu jangan kita berikan nama kepada diri kita atau anak kita dengan satu penamaan yang itu merupakan sifat khusus bagi Allah atau nama khusus bagi Allah. Di sini penjelasan tentang sifat khusus bagi Allah yaitu Malikul Amlak. Dialah rajanya para raja. Dialah rajanya para raja. Maka tidak sepatutnya kita menamakan diri atau memberi julukan dengan kalimat tersebut atau dengan nama tersebut. Rajanya para raja. Iya. Dan juga karena itu mengandung kesombongan. Dan yang pantas untuk sombong hanya Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong. Dan itu pantas bagi Allah. Itu bukan sebuah aib bagi Allah. Kalau bagi makhluk, itu adalah aib besar. Sombongkan diri itu adalah aib besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah. Karena sombong itu sifat Allah Azza wa Jalla tidak patut manusia untuk menyombongkan diri. Dan karena memang tidak ada yang pantas disombongkan oleh manusia. Sebab segala kelebihan dirinya, segala kenikmatan yang telah dia raih, dan kesuksesan dalam hidupnya, itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Apapun nikmat pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak pantas untuk menyombongkan diri. Maka sombong itu terlarang. Begitu pula melakukan hal-hal yang mengandung makna kesombongan itu juga terlarang, termasuk dalam pemberian nama atau memberi julukan. Dan lebih terlarang lagi karena di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk adalah kesyirikan. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kesyirikan. Jadi penamaan Malikul Amlak itu termasuk kategori kesyirikan. Karena di situ mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sama dengan memberikan nama khusus Allah kepada makhluk seperti Ar-Rahman, atau Allah itu sendiri Ar-Razak As-Samad dan lain-lain. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini terlarang keras karena itu mengandung kesombongan dan mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Kemudian lebih terlarang lagi, lebih terlarang lagi apabila nama itu mengandung makna peribadahan kepada selain Allah. Maka ini lebih terlarang lagi. Apabila satu nama itu mengandung peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan nama-nama yang mengandung kemaksiatan ini jemaah sekalian hendaklah dirubah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Abdurrahman bin Auf menceritakan dulu namanya Abdu Amr. Hambanya Amr. Ada yang mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Maka Rasulullah SAW merubah namanya Abdurrahman. Sehingga hari ini kita kenal Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Padahal dulu, dulu namanya Abdul Amr, sebagian mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Itu diganti oleh Rasulullah SAW. Karena itu mengandung penamaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang Syiah sekarang, mereka bangga sekali menamakan anaknya dengan Abdul Hussein atau Abdul Ali. Walaupun Ali Al-Ali itu juga nama Allah, tapi Ali yang mereka maksudkan adalah Ali bin Abi Thalib. al Hussein adalah al Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka perhambakan anaknya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini sudah jelas-jelas kesyirikan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama para sahabat yang mengandung kesyirikan, kecuali yang tidak mungkin beliau rubah. Contohnya nama kakeknya Abdul Muttalib. Al-Muttalib itu bukan nama Allah. Tapi Nabi SAW nggak mungkin merubah. Orangnya sudah wafat. Orangnya sudah wafat. Walaupun arti Abdul Muttalib itu sendiri itu ada sebabnya. Jadi pamannya Abdul Muthalib ini dibawa oleh pamannya dari Madinah ke Makkah. Dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah itu panas sehingga dia yang tadinya putih jadi agak hitam. Dan mereka mengira, orang-orang Quraisy mengira ini budak pamannya. Padahal ponakannya padahal ponakannya sehingga mereka menamakan dia Abdul Muttalib Al Muttalib adalah pamannya mereka namakan dia budaknya Al Muttalib maksudnya budak milik budak hamba sahaya di zaman dahulu mereka memperbudak manusia mereka mengira ponakannya ini adalah budaknya padahal bukan iya tetapi nggak boleh kita menamakan anak kita dengan Abdul Muttalib. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah Azza wa Jalla. Namun Rasulullah SAW tidak merubah nama itu. Karena orangnya sudah wafat. Orang yang sudah wafat nggak mungkin lagi namanya dirubah. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Itu bukan sebuah keridoan, tetapi hanya sekedar pengabaran. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ini sudah jelas kesyirikan. Jadi di, di sini ada dua bentuk kesyirikan. Yang pertama menamakan manusia dengan penamaan yang mengandung penyamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menamakan diri atau orang lain dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Mengandung penghambaan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang jahiliyah menamakan diri dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Karena mereka memang memuliakan Ka'bah. Tapi bagaimanapun Ka'bah itu makhluk. Abdul Syams, hambanya matahari. Dan seterusnya. Ini hukumnya adalah kesyirikan. Ya. Sebaliknya jemaah sekalian, Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama-nama yang mengandung penghambaan kepadanya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi ini kebalikannya. Nama yang Allah cintai adalah nama yang mengandung penghambaan kepadanya. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Makanya nama bagus-bagus Abdullah, Abdurrahman, jangan dipanggil Dul. Jangan dipanggil Rahman. Panggil lengkap namanya Abdullah, Abdurrahman. Abdurrazak, jangan dipanggil Rozak. Untung Rozak, kadang rujak. Iya. Nama bagus-bagus Abdul Razak dipanggil Rojak. Panggil Abdul Razak. Begitu pula Abdul Somad. Jangan dipanggil Somad. Panggil Abdul Somad. Karena itu nama khusus bagi Allah. Begitu pula jemaah sekalian, Abdul Wahab. Abdul Wahab, Al-Wahab nama Allah Azza wa Jalla. Nama khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya. Dan tidak boleh kita panggil orang dengan nama Al-Wahhab. Panggil Abdul Wahhab. Tapi ada orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah. Mereka mau menjelek-jelekkan orang lain, lalu mereka ambil nama Allah, mereka nisbatkan kepada nama Allah. Al-Wahhab itu nama Allah. Untuk menjelek-jelekkan orang, mereka namakan Wahabi. Ini nggak punya adab. Tidak punya adab kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Wahhab itu nama Allah. Dan Abdul Wahab itu nama ayahnya. Nama beliau Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka memusuhi beliau. Kenapa? Karena beliau memberantas kesyirikan dan bid'ah-bid'ah mereka. Sehingga mereka menggelari murid-murid beliau dengan Wahabi. Padahal Al-Wahab itu nama Allah. Abdul Wahab pun nama ayahnya. Namanya Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diakui sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para ulama besar di seluruh dunia. Tapi orang-orang yang suka berbuat bid'ah dan kesyirikan, beliaulah yang paling mereka benci sampai mereka membuat istilah Wahabi. Dan dalam catatan sejarah, yang pertama membuat istilah Wahabi ini adalah penjajah Inggris penjajah Inggris di India karena ada kaum muslimin setelah pergi berhaji kemudian mereka belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah pulang mereka yang paling semangat mengobarkan jihad kepada penjajah Inggris dan Buya Hamka mengatakan begitu pula di Indonesia itu adalah alat penjajahan alat penjajahan Belanda untuk melemahkan semangat jihad orang-orang yang punya semangat jihad yang besar mereka sebut wahabi seperti tuanku Imam Bonjol di Sumatera luar biasa perjuangan beliau maka kata Buya Hamka penamaan wahabi itu adalah alat penjajahan itu di Indonesia sama di Inggris tapi catatan sejarah yang pertama menamakan wahabi itu adalah penjajah Inggris lalu diikuti oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah dan melakukan kesyirikan ikut-ikutan menamakan pengikut ahlu sunnah wal jamaah dengan wahabi. Padahal al-wahab itu nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini nama-nama yang paling Allah cintai. Nama yang mengandung penghambaan kepadanya. Kan banyak nama Allah. Boleh semua nama Allah. Boleh semua nama Allah, kita tambahkan kata abdun untuk dinamakan kepada anak kita. Ya, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Muhsin dan lain-lain. Semua nama Allah, semua nama Allah al-asmaul husna tinggal kita tambahkan kata abdun ini nama-nama yang terbaik yang paling Allah cintai karena di situ mengandung penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian jemaah sekalian, juga termasuk nama-nama yang Allah cintai adalah nama-nama para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang berikutnya nama-nama yang baik untuk kita berikan kepada anak kita adalah nama-nama para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang saleh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian nama para sahabat. Nama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi tidak merubah namanya, itu menunjukkan namanya baik. Itu menunjukkan namanya bagus. Iya. Jadi namanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu juga sangat baik untuk kita berikan nama kepada anak kita. Iya. Namun yang kita maksudkan nama-nama dalam Al-Qur'an tentu bukan sekedar ter tertera dalam Al-Quran, tapi mengandung makna yang baik. Karena pernah ada kejadian, ada orang bernama Tony. Dia katakan namanya juga ada dalam Al-Quran. Ayatnya mana? A'udzu billahi minasyaitani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi potongan nama setan. Syaitan, syaitani. Jadi Tony. Jadi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya nama orang-orang soleh yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu Kemudian di dalam sunnah nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena Nabi SAW apabila mengetahui ada nama para sahabat yang mengandung kemaksiatan, maka beliau akan menyuruh untuk merubahnya. Apalagi yang mengandung kesyirikan. Sebagaimana insyaAllah Allah akan kita bahas juga di bab berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kuniah seorang sahabat karena menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW memerintahkan untuk merubahnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga dalam memberikan nama, hindari memberikan nama bagi anak lebih dari satu nama. Misalkan kita mau namakan anak kita Muhammad. Muhammad saja. Enggak usah kita tambahkan yang lain. Seperti Muhammad Isa. Atau bahkan sampai tiga, Muhammad Isa Daud. Ini hendaklah dihindari. Kecuali Isa itu nama ayahnya, Daud nama kakeknya. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita tambahkan kata bin, itu lebih bagus lagi. Muhammad bin Isa bin Daud. Itu lebih bagus lagi. Tapi saya nggak tahu di aturan akte kelahiran atau KTP boleh nggak ditambahkan kata bin. Tapi itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat beliau. Iya. Tapi kalau nggak bisa, boleh Muhammad Isa Daud dengan syarat Isa adalah ayahnya Daud adalah kakeknya. Tapi kalau Isa dan Daud bukan ayahnya, bukan kakeknya, maka hendaklah dihindari. Pilih salah satu saja. Mau Muhammad, atau Isa, atau Daud. Semuanya bagus. Tentu yang paling bagus adalah Muhammad. Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pilih salah satu saja. Dan begitu nama seluruh para nabi serta para sahabat. Enggak ada sahabat punya nama Dua, semuanya satu. Semuanya satu. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Setelah itu langsung nama ayahnya. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi satu saja nama itu. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, karena kalau kita menamakan anak kita dua nama, itu mengandung penisbatan kepada selain ayahnya. Dan menisbatkan diri kepada selain ayah kita itu tidak dibolehkan. Jadi ada orang namanya Muhammad. Ayahnya Isa. Tapi namanya Muhammad Daud. Jadi seakan-akan dia Muhammad anaknya Daud. Padahal Daud bukan ayahnya, bukan pula kakeknya. Kalau kakeknya nggak masalah. Kita langsung menisbatkan diri kepada kakek kita tidak masalah. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib kakek beliau, nggak apa-apa. Karena sama saja. Makanya kata para ulama, yang dimaksud, wabil walidaini ihsanan. Hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Itu mencakup dua orang tua kita dan seluruh orang tua kita ke atasnya. Mencakup kakek dan nenek kita, kemudian seterusnya ke atas. Jadi bukan hanya ayah dan ibu kita. Maksud berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ayah dan ibu kita, tapi mencakup kakek nenek kita dan seterusnya ke atas. Iya. Jadi kalau Daud itu ayahnya, eh, kakeknya, Isa adalah ayahnya, tidak apa-apa langsung dia mengatakan Muhammad bin Daud. Iya. Namun kalau Daud itu bukan ayahnya, ayahnya bernama Isa, lalu dia katakan dirinya adalah Muhammad Daud atau Muhammad bin Daud, ini adalah dosa besar. Dalam hadis saat radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi faharamun alaihi al-jannah. Barang siapa mengklaim kepada selain ayahnya, maksudnya menisbatkan diri kepada selain ayahnya, mengaku dia adalah ayahnya atau ya, menisbatkan diri bahwa dia adalah putranya padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga. Haram baginya surga. Namun haram di sini tidak bermakna haram selama-lamanya. Tidak bermakna haram selama-lamanya selama dia tidak menghalalkan perbuatan yang haram tersebut. Iya. Jadi ini dosa besar. Ini adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena itu mengandung tuduhan berzina. Tuduhan berzina. Karena bukan ayahnya, dia katakan sebagai ayahnya. Sama saja menuduh berzina. Iya. Dan juga merusak nasab. Merusak nasab ini berbahaya sekali. Kenapa zina itu dilarang keras dalam syariat? Di antara sebabnya adalah karena itu bisa merusak nasab, merusak keturunan. Sebab nanti bisa jadi apa namanya? orang yang masih punya hubungan nasab kemudian terjadi pernikahan. Maka menikahnya kalau mereka masih punya hubungan mahram, maka menikahnya tidak sah. Kenapa? Karena satunya tidak lagi menisbatkan diri kepada ayahnya. Mungkin mereka terpisah semasa kecil, satunya tetap pada keluarganya, satunya lagi dijadikan anak angkat, kemudian namanya dirubah. Ini peringatan keras jamaah sekalian, mengambil anak angkat kemudian dianggap sebagai anak sendiri, seperti anak sendiri, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi ada orang mengambil anak angkat lalu namanya dia rubah yang tadinya dia Muhammad bin Isa atau katakanlah dia tadinya bermarga tertentu kemudian diambil oleh satu keluarga diadopsi lalu marganya dirubah atau tadinya Muhammad bin Isa jadi Muhammad bin Daud mengikuti nama kepala keluarga yang mengadopsinya maka ini adalah dosa besar ini adalah dosa besar dan bisa jadi karena nasabnya sudah beda, akhirnya menikah dengan adiknya sendiri. Dan ini pernah kejadian. Pernah kejadian seperti itu. Maka setelah diketahui, mau tidak mau harus dipisahkan. Karena pernikahan mereka tidak sah. Ini bahayanya merubah nasab. Ya. Dan anak adopsi itu selamanya bukan anak mereka. Artinya tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Jadi kalau dia laki-laki, kita mengadopsi seorang anak, kalau dia laki-laki, selamanya dia bukan mahram dengan istri kita. Kalau masih kecil mungkin gak masalah. Kalau dia sudah mulai mumayyiz, apalagi sudah balik, maka harus dibatasi pergaulannya atau dibatasi interaksinya dengan keluarga yang bukan mahram. Seperti anak perempuan kita, istri kita, dan lain-lain. Kecuali kalau dia disusui oleh istri kita dengan syarat pertama masih pada umur dua tahun, belum lewat dari dua tahun. Ini syarat yang pertama. Disusui dia masih umur di bawah dua tahun. Yang kedua, minimal lima kali susuan. Jadi itu dua syarat maka anak itu menjadi mahram. Jadi dia punya ibu susu dan semua kalau istri kita yang menyusui dia, maka semua putra semua putri kita, kalau dia laki-laki, semua putri kita menjadi mahramnya. Walaupun dari istri kita yang lain. Walaupun dari istri kita yang lain. Kita punya istri empat, misalkan. Ya, ada yang bilang amin. Ya. Kita punya istri empat, salah satunya menyusui anak itu maka semua anak kita dari empat istri ini menjadi mahram dia. Semua anak kita dari empat istri ini menjadi mahram dia. Iya. Nah itu pengecualian, dia jadi mahram. Kalau disusukan. Kalau tidak disusukan atau diadopsi sudah lebih dari dua tahun, maka selamanya dia bukan mahram. Dia juga nggak menerima waris. Iya. Dia juga tidak menerima waris, kecuali kalau kita mau ngasih hadiah, maka tidak apa-apa. Tapi menerima waris dia tidak mendapatkan apapun karena dia bukan anak. Walaupun dia mahram sudah disusukan, tetap saja dia tidak menerima waris. Iya. Hanya dia tidak boleh dinikahkan dengan mahram kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, satu faidah penting, anak adopsi itu Hendaklah dari kecil dia paham, dia itu bukan anak. Ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Iya. Supaya ketika dia tumbuh dewasa, dia pun tahu untuk menjaga jarak kalau bukan mahramnya. Kalau bukan mahramnya dia menjaga jarak. Dan juga karena dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya yang asli. Itu nggak akan pernah hilang jemaah sekalian, kewajiban itu. Walaupun dia diadopsi, dipelihara oleh orang lain sejak kecil. Tapi dia tetap punya kewajiban kepada orang tuanya yang asli untuk tetap berbakti. Iya. Dan juga untuk menghindari mudarat. Ada anak adopsi setelah besar baru dikasih kabar. Maka bukan main sedihnya dia. Iya. Ada yang ngamuk malah. Iya. Kalau kecil-kecil sudah dikasih tahu, dia mungkin biasa saja. Pada umumnya mereka biasa saja. Jadi ini yang perlu diperhatikan, terutama dalam masalah penamaan. Tidak boleh kita namakan anak adopsi itu mengikuti penamaan ayah adopsinya atau marga mereka. Ya, sebagian masyarakat kita memiliki marga, maka tidak boleh marganya dirubah. Harus tetap mengikuti marga keluarganya. Iya. Ini jemaah sekalian beberapa adab dalam pemberian nama. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kewajiban memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian ulama juga menjelaskan tentang penamaan hakim para hakim itu terlarang karena dia menyerupai raja para raja. Akan tetapi, kalau kita mengatakan dia adalah hakim para hakim di Indonesia misalkan, maka itu dibolehkan. Karena dia diberi batasan hakim para hakim di Indonesia. Iya. Raja para raja di Indonesia. Kalau nggak ada batasan, maka dia menyerupai pensifatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terkandung sifat hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah atau dalam memberikan pengajaran. Yaitu beliau ketika melarang ketika melarang sesuatu yang haram, maka beliau jelaskan sebabnya. Di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita nama yang paling jelek, yang paling hina di sisi Allah adalah Malikul Amlak, rajanya para raja. Lalu beliau jelaskan sebabnya. Karena la malika illallah. Tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi ini hikmah dalam memberikan pengajaran. Kalau kita mengatakan kepada anak kita, "Nak, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram." Hendaklah kita usahakan kita jelaskan apa sebabnya itu diharamkan. Iya. Ini harus kita usahakan seperti itu supaya orang yang diajari itu juga lebih mudah untuk menerimanya karena dia tahu jelas kenapa diharamkan ya bahkan Nabi SAW juga diantara hikmah beliau dalam pengajaran kalau beliau melarang sesuatu maka beliau akan memberikan solusi beliau akan berusaha memberikan solusinya maka di sini Nabi SAW melarang kita menamakan diri atau anak kita atau siapa saja dengan penamaan yang mengandung penyamaan dengan Allah. Maka di hadis lain beliau memberikan solusi, berilah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah, yaitu Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Jadi ini hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bahwa pensifatan raja kepada manusia, begitu pula pensifatan manusia sebagai penguasa atau pemilik, maka tidak sama dengan pensifatan kepada Allah sebagai raja, pemilik dan penguasa. Samanya itu hanya dari sisi penamaan, namun hakikatnya tentu berbeda. Jadi jemaah sekalian, terkadang penamaan terhadap satu sifat sama antara Allah dengan makhluk. Namun hakikatnya tentu berbeda. Allah disebut raja yang maha menguasai. Pemilik, penguasa seluruh makhluk. Makhluk juga disebut raja. Disebut pemilik, pemilik rumah, penguasa di satu daerah. Jadi dari sisi penamaan terkadang sama, tapi tentu hakikatnya itu berbeda. Makhluk memiliki sesuatu, tapi kepemilikannya serba terbatas. Contohnya kita punya mobil. Boleh nggak kita rusak mobil kita sendiri? Nggak boleh. Syariat membatasi kita. Tapi Allah Azza wa Jalla maha memiliki, maha merajai. Allah melakukan sesuai apa yang dia kehendaki. Tidak boleh ada makhluk yang mengatakan Allah nggak boleh melakukan itu. Jadi ini menunjukkan kepemilikan Allah penguasaan Allah itu mutlak, sedangkan makhluk itu terbatas. Iya. Jadi dari segi penamaan mungkin sama, tapi hakikatnya berbeda. Dan ini hampir semuanya contohnya. Allah memiliki sifat cinta, makhluk juga mencintai. Allah memiliki sifat murka, makhluk juga murka. Termasuk dalam hadis ini juga ada penetapan sifat al ghaiz murka bagi Allah. Makhluk juga terkadang murka. Maka Beda murkanya Allah dan murkanya makhluk. Begitu pula sifat-sifat zatiyah. Allah kabarkan kepada kita dia memiliki tangan. Makhluk juga punya tangan. Tapi tentu tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Dan Allah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum Ustaz. Uh, ana ingin bertanya Ustaz, uh, orang tua ana memberikan ana nama Fatir Ustaz yang artinya pencipta sebagaimana di surah Al-Fatir. Apakah Fatir ini termasuk nama yang tidak boleh di, diberikan kepada manusia. Terus yang kedua, eh, bagaimana sikap seseorang yang diberikan nama oleh orang tuanya, nama yang mengandung kesyirikan, misalnya eh, Wisnu, Rahman atau nama-nama yang tidak diperbolehkan kepada manusia, Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Yang pertama, itu pensifatan khusus bagi Allah. Fatirus samawati wal ard. Fatir pencipta sama dengan al Khalik, pencipta langit dan bumi. Iya. Maka sepatutnya untuk dirubah nama itu. Karena itu adalah nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla atau pensifatan khusus bagi Allah Azza wa Jalla tidak boleh makhluk bernama dengannya. Yang kedua jemaah sekalian, juga termasuk adab dalam pemberian nama menghindari tasabbuh penyerupaan kepada orang kafir. Nama-nama khusus mereka janganlah kita jadikan sebagai nama-nama kita. Iya. Nah, seperti yang antum sebutkan tadi. Apalagi nama dewa-dewa mereka. Yang dewa-dewa itu hakikatnya adalah khayalan. Hakikatnya adalah setan. Iya. Yang mengaku sebagai dewa-dewi maka ini sepatutnya dihindari. Sepatutnya dihindari dan dirubah nama-nama tersebut yang mengandung tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kalau memungkinkan untuk dirubah di akte kelahiran dan juga di KTP jadinya. Kalau akte kelahiran sudah berubah, maka menyusul KK dan KTP. Dan dalam aturan negara kita itu tidak masalah. Itu boleh. Boleh dilakukan. Iya. Tapi kalau memang nggak boleh, misalkan kalau nggak boleh, maka kita rubah saja. Walaupun di KTP belum berubah, kita rubah sendiri tanpa mengikuti KTP kita. Jadi kalau kita perkenalkan diri, kita perkenalkan dengan nama yang sudah berubah yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jemaah sekalian, juga dibolehkan, bahkan dianjurkan kita memiliki kunyah. Kunyah itu bukan nama. Begitu pula julukan boleh. Umar beliau kunyahnya Abu Hafs. Julukannya Al-Faruq. Ya, Jadi Abu Hafs itu bukan nama tapi kunyah. Al Faruk itu juga bukan nama, itu julukannya. Jadi kalau kita berikan nama Abu Hafs, Umar Al Faruk itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena yang pertama dan terakhir itu kunyah dan julukan itu bukan nama. Iya. Kemudian ulama juga menjelaskan ini tambahan faidah menamakan anak kita dengan nama-nama yang mengandung pujian kepadanya atau pensucian diri itu hukumnya makruh hukumnya makruh contohnya apa jemaah sekalian Nasiruddin ya Zainuddin yang semua ada din-din itu Nasiruddin penolong agama Zainuddin perhiasan agama ini nama-nama yang mengandung pujian atau pensucian diri kepadanya. Ini hukumnya makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Makanya para ulama tidak suka dijuluki seperti itu. Iya, tidak suka dijuluki seperti itu. Walaupun orang memberikan julukan, tapi mereka tidak suka dijuluki seperti itu. Iya. Dan sahabat nggak ada satupun punya nama seperti itu. Jadi sahabat tidak ada satupun punya nama seperti itu. Nasiruddin, Zainuddin, Nuruddin dan lain-lain. Nggak ada sahabat satupun punya nama seperti itu. Itu hukumnya makruh karena mengandung penesucian diri kepadanya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini berkaitan dengan uh, saudara menyusui Ustadz ya eh, barangkali ketika itu tidak tahu hukumnya atas pergaulan suami istri itu kemudian terminumlah air susu istrinya nah eh, barangkali juga mungkin ada yang disengaja namun ketika barangkali tahu setelah tahu bahwa itu kan tidak boleh karena itu nah kira-kira status sebagai suami istri itu apakah masih sah hmm. atau mesti harus dilakukan Bagaimana gitu Ustadz kira-kira? Karena ini ya. sebetulnya seperti masalah kecil tapi kan nampaknya agak agak cukup berat juga gitu Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya hukum suami minum susu istrinya. Ya. Jawabannya boleh Pak. Asal dibagi buat anaknya. <laughs> Jangan dihabisin semuanya. Ya. Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah lewat dua tahun. Ya kan? Yang tadi kita jelaskan di bawah dua tahun yang jadi mahram. Itu syarat pertama. Di bawah dua tahun. Jadi kalau sudah lewat dua tahun nggak akan jadi mahram. Iya. Bukan maksudnya kan sang suami tadi ketika sudah minum air susu istrinya itu kan seharusnya tidak boleh kawin Ustaz. Oh, waktu kecil. Oh, waktu kecil. Iya. Oh, waktu gede enggak? Enggak. <laughs> Ya. Jadi suaminya belum belum dua tahun minum air susu calon istrinya. Ya, itu yang nggak boleh. Kalau dia sudah lewat dua tahun, tidak masalah. Ya. Jadi yang mengharamkan dengan syarat itu belum keluar dari dua tahun. Karena itu masa penyusuan. Masa penyusuan adalah dua tahun. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain silahkan.